لله رب العالمين Ma'asyiral muslimin Jemaah salat maghrib dan salat isya rahimakumullah Alhamdulillah Puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmatnya Semoga dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita Kita mampu untuk disyukurinya Dengan jalan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan pengajian kita. Masih kita membahas eh, tentang Syuratus Sa'ah yaitu tanda-tanda hari kiamat yang sekarang ini masih kita membahas tanda-tanda kiamat kecil. Dalam beberapa pertemuan ke depan mungkin ini akan selesai dan kita akan memasuki pembahasan tanda-tanda kiamat besar. Eh, terakhir yang keberapa? Yang puluh berapa? 27 ke 28? Ya. Alhamdulillah. Banyak yang ingat. Ya jadi saya mohon maaf. Ini terpaksa duduk di tempat ini karena uzur ya. Jadi bukan karena apa-apa. Saya ada sedikit gangguan. Jadi mohon izin duduknya ada di atas. Ya uh, kita akan melanjutkan tanda-tanda kecil yang lainnya yaitu hilangnya Islam, hilangnya Al-Quran, akan munculnya ulama-ulama jahat, di mana masjid akan kosong daripada petunjuk. Ya, ini antara tanda kiamat kecil. Hilangnya Quran, hilangnya Islam, hilangnya eh, munculnya ulama-ulama jahat, masjid-masjid yang hanya di dalam bermegah-megahan tapi kosong dari petunjuk. Mana Rasulullah SAW sudah menjelaskan dan ini benar-benar terjadi pada hari ini. Subhanallah ya. Apa yang dikatakan Rasulullah ini Bukan di bawah, tak dengar ya. Pegang aja satu ya, satu pegang aja. Ya. apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hari ini benar terjadi. Di mana beliau bersabda, eh, uh, saya di alaikum zaman akan muncul kepada kalian satu zaman. Ini merupakan prediksi. Nah, kita sekarang prediksi. Bahwa Rasulullah SAW saya alaikum zaman akan muncul kepada kalian satu zaman. La yabqa al Qur'an illa rasuluh. Wa la yabqa al Islam illa ismuhu. Yatasammawna bihi wa hum ab'adun nas minhu. Masajiduhum amiratun wa qarabu al huda. Wa ulama'u dhalika zaman syarrun man tahta hadibis sama'a minhum takhrujul fitnah wa ilaihi ta'ud. Insyaallah ya. Akan muncul kepada kalian nanti satu masa, satu zaman. La yaqwa Al Qur'an illa rasul. Quran itu tidak tertinggal kecuali hanya tulisan. Ya. Ini yang pertama, tidaklah tertinggal Al-Quran itu kecuali hanya tulisan. Hari ini entah berapa juta eksemplar Quran itu dicetak oleh manusia. Ya, jutaan eksemplar, puluhan juta eksemplar. Hampir di rumah-rumah kaum muslimin ada Al-Quran. Ya. Di zaman Rasulullah SAW, Quran itu tidak turun sekaligus satu sambrak begitu berupa bundelan kita gitu. Quran itu turun ya sedikit demi sedikit ada yang turun lima ayat, ada yang turun satu surat, ada yang beberapa ayat, ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah. Quran turun dengan waktu dalam waktu 23 tahun. Ya. Quran ketika Quran turun belum ada Quran seperti sekarang ini Quran ditulis oleh sahabat, ada sahabat-sahabat Nabi yang memang ditugaskan untuk mencatat menulis Al-Quran. Ya, ini salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Muncul di sekitar Rasulullah itu orang-orang yang ahli dalam Al-Quran, ahli dalam hadis. Ya. Quran itu turun dicatat di kulit-kulit binatang. Dicatat di pelepah-pelepah kurma. Turunnya itu bertahap. Ya. Dan sahabat melihat ketika Quran itu turun. Ya. Ada beberapa cara dijelaskan ketika Rasulullah menerima wahyu ketika Quran itu diturunkan. Ya. Sampai-sampai Quran itu digambarkan ketika bahwa Jibril diturunkan kepada Rasulullah, Rasulullah itu berkeringat. Berkeringat Ya. Luar biasa. Ya. Quran ditulis di kulit binatang, ditulis di pelepah-pelepah kurma. Ya. Tetapi kehidupan versi Quran itu sangat nyata. Ya, sangat nyata. Satu pun Quran, satu eksemplar Quran belum ada. Quran ya ditulis di zaman sahabat. Ya. Dapat sahabat terus bin Utsman bin Affan ya kemudian diteruskan oleh penerusnya hmm. termasuk jasa yang paling besar ini pelajaran bagi kita ya saya baca dalam tarikh al khulafa itu kita pernah mendengar sosok manusia jahat yang saya pernah sampaikan al hajjaj bin Yusuf al hajjaj bin Yusuf membunuh ya sahabat membunuh tabi'in Abdullah bin Zubair ini sahabat walaupun saat itu dia masih kecil berbeda Rasulullah dibunuh oleh Abdullah oleh Al-Hajjaj bin Yusuf ya kemudian Sa'id bin Zubair juga ya gurunya para tabi'in kepalanya dipenggal oleh Hajjaj bin Yusuf ini di antara kejelekannya. Tapi apa kebaikannya? Hajar bin Yusuf itulah yang memprakarsai Quran itu diberi tanda harokat. Titiknya di mana, harokatnya di mana. Itu Hajar bin Yusuf. Dijelaskan dalam tarikh Al-Sulama. Jadi sebegitu jeleknya manusia, masih ada kebaikannya. Kadang-kadang kita yang dilihat orang itu kalau sudah jelek, jelek semuanya, tidak ada baiknya. Ya, Nah, Quran belum ada satu eksemplar, tapi kehidupan versi Quran sangat nyata. Ya, Lisan mereka basah dengan Al-Quran, di otak mereka ada Al-Quran, di dada mereka ada Al-Quran. Ya, sikap hidup mereka cerminan daripada Al-Quran. Ya, sehingga sahabat itu digelar Quranun yang si bainan nas, Quran Quran yang berjalan di tengah manusia. Itu sahabat. Bayangkan dengan kita hari ini. Ya. Quran entah berapa ratus juta eksemplar dicetak. Tapi kehidupan versi Quran ini langka. Sangat langka. Ya. Padahal Quran itu budak petunjuk ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun dituruni oleh Allah dengan Al-Quran dari terhina, dari teraniaya, ya menjadi mulia, menjadi jaya hanya dengan 23 tahun. Apa yang dipegang Quran? Kita Quran ini sudah sampai pada kita entah berapa lamanya, entah berapa banyak Ya. Sahabat turun satu ayat diamalkan satu ayat. Ya. Turun ayat jilbab Al-Quran. Ya. Ketika itu Rasulullah memegang tulang sedang berada di atas paha Maimunah turun ayat tentang hijab Al-Ahzab 59. Disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ya. Sahabat pulang menyampaikan kepada istri-istri mereka. Istri-istri mereka mendengar perintah wanita menutup aurat, membuka lemari-lemari mereka, mencari kain-kain yang panjang. Besok pagi di Madinah berubah keadaan. Langsung berubah, langsung bisa dibedakan mana mukminah, mana musyrikin. Mana wanita beriman, mana wanita kafir. Malamnya turun ayat disampaikan Rasulullah, besok pagi ketika mereka keluar diamalkan. Ya, hadis Sahih riwayat Ansari menceritakan tentang ini. Gak pernah ditawar, iya, tapi iya pala kene ini. Gak ada tawar menawar. Ya, innama qawlan innama qawlan mu'minuna zubir Allah. Kan? Inna ma kaulan mukmin idza Idza qulta Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay sami'na wa ata'na. Sikap orang beriman itu kalau diseru untuk berpegang kepada Quran, berpegang kepada sunnah, tidak ada kata-kata lain. Kami dengar kami taat. Tapi hari ini saya kasih contoh satu saja kasus masalah hijab jilbab. Benar, tapi ini yang menolak sebenarnya benar فيه روح ولكن أصيب بعدنا أو تأتيهم بريد ya seribu satu macam alasan ya batas umat ini terhina karena apa Quran itu tidak diamalkan sebagaimana mestinya sedangkan di zaman Rasulullah turun diamalkan turun diamalkan sehingga 23 tahun berjaya dengan Al-Quran. Quran yang si baik dan mana. Sementara kita Quran ini ditawar-tawar. Cocok dengan selera. Ah ini saya mau ini. Ya ini boleh-boleh. Pas giliran mau hukum waris periksa Quran. Giliran nikah periksa Quran. Giliran yang lain. Masalah mengatur syariat. Hidup ini harus ditata aturan. Oh nanti dulu tidak bisa di sini. Nah mental yang begini ini bukan kata saya, kata Allah ini mental Yahudi. Tu'minu Nabi Ba'adil kita watak guru Nabi Ba'ad. Iman sebahagian, ingkar kepada sebahagian. Ini mental Yahudi. Nah umat Islam, maaf maaf ya, ini bukan kata saya, ayat ini banyak yang seperti itu. Wah ini nggak bisa. Malah Quran diusir. Oh ini nggak bisa di sini. Ini salah di Arab. Nauzubillah, Quran diusir. Syariat Allah yang harus diterapkan di bumi ini gak bisa diterapkan di salah satu bumi milik Allah. Ya. Pantas kita terhina. Quran yang mestinya jadi petunjuk untuk hidup, hujan lil mutakin hari ini Quran menjadi petunjuk untuk orang mati. Ya. Jadi kalau ada orang mati, cepat-cepat diperiksa Quran. Diambil di atas almari, berdebunnya satu senti. Gitu. Baca depan orang mati. Kalau kita ke mana ada orang ngaji di kampung-kampung, nah itu gampang ditebak. Ada dong materi. Pada Quran ini bacaan bacaan hariannya kaum muslimin. Ya. Quran ini, masya Allah ya. Quran ini hujjatul lana. Quran ini argumentasi satu alasan yang akan memenangkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Quran ini kata Rasulullah hujjatul lana. Dia itu sebagai alasan yang akan menolong kita di hadapan Allah. Kapan itu? Ketika Quran ini kita pegang. Tetapi sebaliknya, ketika Quran ini kita lempar ke belakang, ya, Quran ini tidak kita baca, tidak kita pelajari, tidak kita amalkan, kita lempar ke belakang, maka Quran ini akan menjadi hujjatun alaina. Dia akan menjadi alasan yang akan menyengsarakan kita nanti di hadapan Allah dan akan menghinakan kita di dunia ini. Jangan lupa, sepanjang sejarahnya umat Islam ketika memegang Quran zaman Rasulullah, zaman sahabat mesti menang. Mesti mulia. Ya, silakan buka sejarah. Ya. Karena mereka memegang teguh kitabnya. Ya, pedoman hidupnya dipegang teguh. Nah hari ini maaf maaf karena nyata terjadi ini. Quran itu ya ya dibaca sih bukan nggak dibaca. tapi ada waktunya. Waktu mati dan waktu MTQ. MTQ bapak tilawatil Quran. Dibaca Quran. Quran diperlombakan di adu Quran. Siapa yang paling pemedu dapat piala. Yang kelas internasional, nasional paling merdu suaranya naik membaca. Kita belum pernah jalan ada lomba mengamalkan Quran. Kalau MTQ tetap tiap tahun. Quran dibaca, dilagu-lagukan. Ya merdu mendayu-dayu. khusus juri Allah. Ya Allah. Iya. Kasihan umat ini. Tapi ngamalkan kapan gitu? Mengamalkan kapan gitu? Ya. Zaman Rasul nggak ada perlombaan baca Quran, nggak ada. Tapi nyata Quran turun disampaikan diamalkan. Inilah yang membuat kita lemah pada hari ini. Dan orang kafir itu tahu ketika umat Islam itu memegang kitabnya mesti terus menang. Ya, maka saya sudah sampaikan kemarin itu di khutbah. Ya, ketika Inggris menjajah Mesir, ya, ada satu nama jenderal yang terkenal namanya Lawrence. Ketika dia menjajah Mesir, ya tahun 18 sekian sebelum tahun 1900 itu dapat perlawanan luar biasa dari kaum muslimin sehingga mereka kesulitan ya maka jenderal-jenderalnya ini dipanggil oleh Perdana Menteri Inggris ketika itu namanya Gladstone ini sejarah ya, Gladstone apa kata Gladstone dia berpidato di hadapan para jenderal-jenderalnya sambil tangannya memegang Quran Saudara-saudara, ketahuilah inilah yang membuat ya bangsa Mesir yang kalian jajah itu sulit ditaklukkan ini, ini. Ya. Kalau kalian mau menang, jauhkan dari ini. Jauhkan dari Tuhan. Ini orang kafir tahu dia bahwa ketika Quran dipegang mesti menang. Begitu juga kata Dokter Dokter Roger Jeraudi seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Dia membongkar persekongkolan orang Yahudi dan orang Nasrani dalam rangka menghancurkan Islam. Ya, ada beberapa cara. Ya, yang paling pertama, cara pertama yaitu jauhkan pemuda-pemudi Islam itu dari Al-Qur'an. Itu pertama. ini telah terbukti pada hari ini. Berapa banyak ya, berapa banyak anak-anak kita, anak-anak muda kita, anak kaum muslimin tidak kenal Quran. Berapa banyak lagi orang tua yang tidak bisa baca Quran. Berapa banyak lagi rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Quran. Banyak sekali. Ya, jadi Rasulullah mengatakan yang pertama itu Quran itu tinggal tulisan. Layak qabil al-Quran illa rasul. Ya, inilah zamannya. Ya, ini bukan ada-ada silakan buka mata lebar-lebar lihatlah. Ya, bahkan ketika ada orang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, macam-macam dituduh macam-macam. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya la yabqa minal Islam illa semua. Islam itu tidak tertinggal kecuali hanya namanya doang. Hanya namanya saja. Ya. Islam hanya tinggal namanya saja. Ya maaf-maaf ini. Ya, silakan dicek benar atau tidak apa yang saya katakan ini. Ya, hanya namanya saja. Namanya bagus-bagus, ya Abdullah Muhammad Nasruddin Nurdin Jamaluddin Kamaluddin Din Din Nurdin apa din itu iya Imaduddin apa Imaduddin Hah? Imaduddin tiangnya agama jadi kata Rasulullah orang yang menegakkan sholat dia menegakkan agama Imaduddin tapi nggak sholat namanya jin-jin, maaf-maaf, tapi perilakunya, mohon maaf ini, hampir tidak ada bedanya dengan si Lukas, si Tobias, si Markus. Kalau si Markus mendem, dia juga mendem. Ya. Si Markus narkoba, si narkoba juga. Namanya Silakan saja lihat, periksa, razia aja orang-orang melihat siapa namanya. Ya tinggal namanya ya, namanya saja yang bagus-bagus bahkan nama yang bagus pun sudah diganti ya nama yang bagus pun sudah diganti diberi ada bapaknya di akitohi hari ketujuh syukur rambutnya diberi nama ya Samsudin eh diganti Jeki Samsudin diganti Jeki nur hasanah ya. diganti dengan nama Wilki perempuan ada lagi yang namanya dewa Iron Iron kayak awal Iron ada ini bukan mengada-ada tapi memang ada Nama yang bagus pun sudah diganti gitu. Dengan nama-nama orang-orang yang di luar Islam. Ya, orang di luar Islam, orang kafir jadi idola. Sampai nama-nama nama pun mengikuti orang kafir. Padahal nggak satu pun orang kafir memaksa kita ikuti nama-nama kita. Enggak, enggak ada. Di zaman Umar bin Khattab orang kaki orang, orang kaki, orang kafir di telapak kaki. Orang kafir di telapak kaki. Umar membuat aturan yang namanya risalah Umariyah di negeri-negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin itu diterapkan aturan itu ada lebih kurang 30 aturan yang harus ditaati oleh kafir jinni. Kafir jinni harus buka gereja. Kalau ada kaum muslimin datang ingin nginep, buka gerejanya. Kalau orang Islam mau duduk, mereka sedang duduk, mereka harus berdiri. Karena Islam duduk. Gak boleh naik, naik onta atau kuda pakai pelana. Gak boleh. Gak boleh bunyikan lonceng dengan keras. Gak boleh. Orang kafir harus pakai tandan sebelah kiri. Tanda yang membedakan bahwa dia orang kafir. Ya. Jalan untuk orang kafir pun terpisah. Di tepi. Ya, bahkan ini Nabi kita yang mendidik. Ya. Kalau kamu bertemu dengan orang kafir, ya, di jalan pepet suruh dia yang mimpin. Ya, jangan kamu yang mimpin. Ini Nabi yang jadi ini. Ya. Kalau kita terapkan sekarang banyak orang kaget Padahal Nabi yang suruh. Ya, suruh mereka yang mimpin. Orang kafir gak boleh meniru cara nyisirnya orang beriman. Pakaian khas beriman sampai terompanya. Silakan buka tafsir Imam Al-Katsir ketika menafsirkan ayat surat At-Taubah ayat 29. Ya. Misirnya nggak boleh sama, terompahnya nggak boleh sama di zaman Umar. Hari ini terbalik. Orang kafir nggak memaksa, eh kita yang mengikuti mereka. Umat Islam ini dengan bangga mengikuti mereka. Fa'udzubillah. Ya, calon penghuni neraka. Jadi orang kafir itu mati, udah nggak pakai banyak ngomong mati, sudah masuk neraka. Pasti orang kafir itu pasti masuk neraka. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dan orang musyrik dan ahli kitab mereka itu kata Allah pasti pasti masuk neraka. Bukan hanya pasti masuk neraka. Tapi ada tambahannya. Ulai kamu syarul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Syarul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Saya mau tanya. Di Quran ada bahasa ini. Ya, di Quran ada bahasa ini. Babi itu makhluk apa bukan? Makhluk ya. Monyet itu makhluk atau bukan? Makhluk. Anjing itu makhluk atau bukan? Ini bertiga tiga binatangnya ini ada di Quran. Kal-kalak kata Allah, kata Allah seperti anjing. Ada orang yang dimurkai Allah diserupakan rupanya dengan kerada babi. Ada di Quran. Ya, babi makhluk, monyet makhluk, anjing makhluk. Ini makhluk semua. Orang kafir itu sarul baria, seburuk-buruknya makhluk. Jadi kalau babi, anjing, monyet ini, di sampingnya orang kafir, ini orang kafir lebih hina dari yang tiga ini. Bahkan dikatakan sarul jawab dalam surat Al-Anfal. Binatang melata yang paling buruk orang kafir. Maka hari ini orang kafir jadi ikutan. Nah, Quran ditinggalkan, ya, mereka mengikuti selain Quran. Apa yang jadi idola pada hari ini? Yang menggantikan Quran itu apa? Musik. Musik. Kalau dahulu anak-anak kita hafal juz amma mudah. Ya, nggak lama-lama. Sekarang hafal juz amma saja perlu memakan waktu yang lama. Ya, karena apa? Otaknya sudah diracuni oleh musik. Ya, jadi umat Islam hanya tinggal namanya. Namanya saja Islam, kelakuannya jauh dari Islam. Ya tetap mau nabihi bahwa hum abdun Mereka bangga dengan nama-nama Islam itu bangga. Bangga dengan nama Islam. Ya maaf, maaf sekarang kadang-kadang ada kenyataan seperti itu bawa bawa nama Islam, bangga dengan nama Islam. Ya, saya kasih contoh HMI. Apa sih katanya itu? Himpunan Mahasiswa I-nya itu kecil, yang besar itu M-nya, mahasiswa. Jadi kalau sudah mahasiswa itu hebat. Islamnya kecil. Himpunan mahasiswa Islam. Coba lah, ah, maaf ini kita periksa bagaimana sikap ya apa yang menyelamatkan HRT itu lihat. Tinggal namanya tidak Islam. Begitu juga saya bicara kenyataan ini. Ya. Tidak luput daripada itu partai-partai yang menamakan Islam. Ya. Menamakan Islam. Lauzubillah dari Nah, Islam jadi bahan dagangan Tapi mana Islam? Kapan dia berbicara tegak, berbicara mengangkat kepala, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, mengatakan saya tidak setuju. Saya tidak mau. Wah ini melanggar aturan Allah. Yang ada lanut. Ya walaupun tidak semua. Yang ada itu larut. Ya mereka bangga dengan apa namanya padahal mereka jauh daripada Islam. Kemudian kata Rasulullah, masa masajiduhum amiratul baqaratu minal huda. Kamu lihat masjid-masjid mereka itu megah. Ya, makmur bangunannya megah. Tapi kosong daripada petunjuk Allah. Nah, kita bisa melihat sekarang, terutama kalau kita ke Pulau Lombok, Masya Allah ya. Kita melihat luar biasa pembangunan masjid. Tapi coba tahan dulu sholat di situ. Berapa jamaahnya? Ya, kalau masjidnya besar, nggak sampai satu sholat. Jangankan itu, coba kita sholat ke masjid raya. Buktikan sendiri apa yang saya bilang. Ente, antum pergi sholat maghrib di sana apalagi subuh itu. Kosong masjidnya megah, kosong daripada penghuni, lebih-lebih lagi kosong daripada petunjuk. Paling full masjid untuk tempat sholat. Paling full untuk tempat sholat. Di zaman Rasulullah, Rasulullah membina para sahabat itu madrasatul Rasul di masjid. Ya, di masjid tempat Rasulullah menggembleng para sahabat. Ya, bahkan Rasulullah memberangkatkan pasukan perang itu di masjid. Masjid di zaman Rasulullah itu alasnya tanah. Tiang-tiangnya pelepah kurma. Atapnya itu ilalang. Apa ilalang? Nah, hati. Ya. Atapnya itu ilalang. Ya. Gak ada keramik. Gak ada keramik, granit, farmer enggak ada. Tanah. Pelepah turma Atap hilang. Tapi manusia-manusia yang mengisi masjid. Manusia yang akan mengguncangkan dunia. Manusia yang menjungkir balikkan dua kerajaan besar. Parsi dan Roma yang menguasai Jaziratul Arab. Masjidnya tanah. Tapi manusia yang ada di dalam masjid itu yang dibina oleh Rasulullah akan mengguncangkan dunia menakutkan musuh-musuh Allah. Dan nyata Parsi dan Roma itu takluk di bawah Islam. Padahal Parsi dan Roma itu dua imperium yang menguasai Jazirah Arab. Lewat siapa? Lewat para sahabat Rasul yang ditadrib, dibina oleh Rasulullah di dalam masjid yang seperti itu. Nah hari ini kalau kita tidak hati-hati jalan ke masjid, kepleset kita saking licin tetapi sepi daripada petunjuk. Ya, masajidul mu'amaratun. Ya, makmur tapi kosong wa kharaju min kosong dari petunjuk. Ini telah terbukti pada hari ini. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah wa ulama dzalika zaman syarrun man tahta adi Ulama pada zaman itu kata Rasulullah merupakan sejahat-jahat manusia di kolong angin. Ini bukan kata aku, anak, bukan. Kata Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan mau oh, keberatan, wah berarti keberatan pada Rasulullah. Ya. Wa ulama ulama zaman syarrun man tahta adib sama. Ya. Minhum tahrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Dari mulut mereka itulah keluarga fitnah kerusakan-kerusakan itu. Dan kerusakan akan kembali pada mereka. Ulamanya nanti zaman itu sejahat-jahat manusia di kolom langit. Ini kata Nabi. Ada hadis seperti ini. Kemudian ada orang mengatakan, oh nggak ada itu. nggak benar itu. Kira-kira bagaimana? Hadisnya ada, hadisnya sorry. Itu ada orang datang oh enggak benar itu, enggak ada kira-kira gimana yang benar yang bohong ini siapa kira-kira hmm? nah ini nyata terjadi hari ini kita dihadapkan ya, dengan ulama-ulama ya Alhamdulillah mendalik saya bicara apa adanya saja semua yang kita bicara ini bertanggung jawabkan di hadapan Allah ya Berapa banyak hari ini ulama dia lebih takut manusia daripada Allah. Lebih takut manusia daripada Allah. Takut tidak melaksanakan perintahnya manusia, ya, ketimbang takut tidak melaksanakan perintah Allah. Sehingga perintahnya Allah itu disingkirkan. Takut pada manusia. Bicara yang benar tidak takut. Ya. Ada lagi modelnya yang tukang stempel. Gimana nih Pak Kiai? Halal, halal, pelak halal. Tulus. Ya, tulus. Ada orang punya kepentingan mau bikin proyek-proyek ini minta fatwanya ulama. Gimana ulama? Oh, oh, oh boleh, boleh. Carikan dalil. Pak Kiai, pesantren tak bangun. Ada mobil, oh, beres Ini terjadi loh ini. Terutama maaf-maaf di zaman Orde Baru. Ya, tukang stempel dia lebih takut manusia ketimbang Allah. Fatwanya bisa dibeli. Berani menjual belikan ayat. Gak takut sama Allah. Dia lebih takut pada manusia. Dan tidak punya harga diri. Ya. Ulama yang demikian inilah yang dimaksud sejahat-jahat manusia di kolonial. Dari mulut mereka lah keluar fitnah dan akan kembali kepada mereka. Saya kasih contoh. Dulu di zaman Orde Baru ada yang namanya porkas. Ya, apa yang disingkat dengan apa porkas itu? Ada singkatannya itu? Hah? Apa? SDSB. SDSB. Sumbangan dana sosial berhadiah. Ini tahun 87-an. SDSB ramai di mana-mana. Ulama yang jujur ini berkata di mimbar-mimbar, haram itu berkata, eh, denggalin jauh. Dia itu program pemerintah ini, turun terangin, udah lantri deh. Iya benar, jawaban ketika itu ya orang yang sedikit sedikit bisa berpikir ketika itu tapi yang mendukung SDSB begitu cara jawabnya Enakan ketemu orang ini sudah melalui proses ini fatwanya ulama halal. Ya. Gak apa-apa karena orang sudah tahu semua. Kiai Haji Ibrahim Hussein. Orang sudah tahu semua dan sudah lama dibicarakan. Halal. Alasannya apa? Itu tidak berhadapan-hadapan. Tidak bisa dikatakan judi karena dia tidak ber Orang bawa wa ikrobu ge gengenan ngosan nomor ya pada ikrobu. Tahu-tahu gak keluar nomornya. Berapa banyak saat itu laki istri berantem. Gara-gara. Ketika ada niatkan, oh ini program pemerintah harus pada ulil amri benar ini, yang ah, Ini fatwanya kiai gitu. Itu salah satu contoh. Kalau melihat contoh banyak sebetulnya. Salah satunya. Sehingga orang karena tahu itu fatwa ulama mengikuti. Karena apa? Takut pada manusia dan fatwanya bisa dibayar. Ya. Maka hati-hati dengan ulama seperti itu. Ya. Cari ulama yang lurus-lurus saja, walaupun dia maaf-maaf nggak punya apa-apa, dia banyak diri orang, tapi bicaranya lurus bicara apa adanya, jujur, walaupun banyak orang nggak suka, nggak apa-apa. Itu ulama yang baik. Jangan terjur ulama yang naik turun mobil, oh, keluar masuk istana. Ya, bahkan Sufyan As-Sauri. Siapa orang alim yang tidak kenal dengan nama Sufyan As-Sauri? Idza al 'alima 'ala abwab sultan fahdaruhu ta'lam annahu lisun kalau kamu melihat seorang alim keluar masuk di istana, maksudnya kalau kamu lihat orang alim dekat dengan penguasa, ya, selalu ingin dekat dengan penguasa, fahdaru hati-hati. Fa'lam ketahuilah annahu lisun bukan kata saya. Dia itu maling. Sufyan Asauri. Ya, tabi'ut tabi'in yang selalu didoakan oleh kaum muslimin. Hati-hati. Ya. Ini model ulama yang takut kepada Allah. Sufyan As-Sauri ketika Al-Ma'mun khalifah, khalifah Al-Ma'mun ingin coba mendekati Sufyan As-Sauri. Datang orang bawa oleh-oleh mendekati Sufyan As-Sauri. Ditolak oleh Sufyan As-Sauri. Ya, la tu'tini hatta ursila ilaika wa la la la la ta'tini hatta ursila ilaika wa la tu uh, wa la tu'tini hatta as'ala. Jangan kamu datang kemari sampai saya utus orang. Oh, baru kamu datang ketemu saya. Dan jangan coba kamu beri apa-apa saya sebelum saya meminta. Gak mau dia dekat-dekatin, gak mau karena apa? Takut terkena fitnahnya penguasa. Jangan kamu ke sini sebelum saya utus orang. Dan jangan coba kamu beri sesuatu saya sebelum kata Arab sebelum saya minta. Sampai akhirnya khalifah, khalifah ini jengkel. Khalifah yang masih menegakkan Islam ini. Dia sampai mendengar kata-kata Sufil Astawi saking jengkelnya dia ngomel. Apa kata Al-Mahmud? Kullu tuyuri allafnaha fantaqattu illa sufiyan. Semua burung telah saya tangkap dan saya beri makan kecuali Sufyan ini nggak bisa. Ini tuh ulama nggak bisa dibeli. Nah, itu al mahmud khalifah masih menegakkan syariat, nggak mau dia, takut dia. Sebab kalau dia sudah menerima sesuatu, sering dekat, dia khawatir tidak bisa berkata dan berbuat lurus. Nah, ulama yang dikatakan Nabi dari itu banyak terjadi pada hari.